menyangkut syariat. Ini ruang tenan, nak sampean kepen selamat swan Allah. Kue nak bucu, bojo, iku cuma macam-macam. Anut panduane Ini Nabi. Nabi bucu ngedikan. ngendikan nahu al aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Gunane bucu ben kowe Jadi cek bucu judo sewani wani kowe, cek gelem dikeloni kuwi tak apik. Yo lan dadekno kue boten zina. Wis Kok arep-arep bojo ke teko disambut, didusi kanyu panas, macam-macam. Mau <laughs> aneh-aneh, baru nak kesel, baru kesel, kanyu Ya, dari Ya, bojo ini ngerti nak ada di duit. Pas mulai malah, kalau tanya anget, malah takut ikan, malah repot. Itu berlebih. Dulu anak gimana? Uangmu mesti mati. Kue saiki nak jadi kiai ngerasa ngurip-ngurip Islam. Lah oleh ngurip-ngurip piye kowe kue mati. Ya, kalau balik malah. Oleh murid-murid dia orang tua dia. Mati sing urip itu anak. Mana kalau nu ambek anak hormat, nanti nate lori tonggo jadi anak ambek anak kok hormat kena apa? Lalu aku orang dulu iku anakku, iku sing no tauhidku, sing no Qur'anku, sing no perjuangan. Aku iku mesti mati. Jadi para wali, para nabi terutama, nanti dulu anak itu generasi penerus tauhid, malah dihormati. Iku barang hak. Mergo nerusno tauhid baraka. Jadi nak kowe jajano anak dan anak anak kecewa sanggup baik koyok kue ono wong kafir mu mualaf utawa ono wong fasik Allah buat servis dan mukmin, buat servis dan saya kira dulu anak yang ngono kita servis dan senang kebenaran, kita turuti dan senang kebenaran, senang ngaji. Sanggup baik sodako, dan ono generasi senang nopo ngaji. Dua tujuh gitu. Itu yang disebut warisane para nabi. Fahab li milladun ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi Gusti kula ndelok anak mau anak sing marisi tradisi kenabian. Saya kira ana nabi ya tradisi keulamaan. Orang wong saiki ndelok anak iku kapitalistik. Sampai anak sing sayang dari sampean tua kono sing rumat. Lah sing ngerti nek nganti tua sapa. Iso anak mati sik utawa kowe mati Iku barang batil kabeh cara malaikat sing rasa tetanam nak kowe mati sesuk. Terus kowe ngomong-ngomong, aku tak rumah, Kayak no negeri ben sebenak tuwa aku udah kowe enak. Dari malaikat mati sesuk kok bakas tuwa. <laughs> Cara malaikat besok rasa tetanam. Lah misalnya, iso wae Gus urip nganti tuwa, malaikat sebagai rezeki ngerti tuamu rezekine kok wong liya, anakmu lali kowe catetanmu paham. <laughs> Omongan ini itu barang batu kabeh. Tapi nak kul ngomong ini malaikat rawani bantah, kualat nak bantah malaikat. Gusti anak kula niku paringane jenengan. Niki kersane ngawal kalimat tauhid wong kula mati. Niki titipan kalimat tauhid kulo. Kula mulang wong liya ora mesti percaya, tapi nek anak kula ora percaya wong anak kula. Malaikat rawani bantah kualat orientasi orientasine wong iki ilat tauhid. Ya, orientasine ini ilat ilat tauhid. Mulane delok ning kowe nak maca Quran kados kula niku nangis. Para nabi ku mau ngendikan ngeten tok, wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min zalika min fadlillah alaina, zalika fadlu wa alaina wa ala nas. Aku iku duwe agama iki yo ya mung sitok anut bapak-bapakku. Bapakku anut bapak-bapakku. Rungono Jadi kebenaran itu mau diwaris secara gen. Kaya saiki anak-anak wong fasik. Ra salat, tapi do Islam. Rata-rata anak ya Islam, setidaknya dia marisi iman. Paham ya? Anake pendeta, anake wong kafir sing ra tau zina, ra tau maling, berhubung anake wong kafir, anake wong Kristen, rata-rata anake dina wong Kristen. Wong Islam sing ra salat, sing fasik, rata-rata anake tetep Islam paling gak bapake duwe gen Islam, duwe gen nopo? Islam. Mulane agama iki menghormati nasab, menghormati gen delok ning gone Nabi Yakub, amkun tum syuhada ait hadara Yakubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Songke nak mat, aku mati iku terus kue kegiatan mau apa? Sing mbok sembah itu sapa? Kula nyembah ibadah teng Bapak pangerane jenengan lan pangerane bapak-bapak kita. Lu gak lucu, sampean saya kangen-kangen nama Quran. Pangeran Robul Alamin apa itu bapak? Mun saya bapak. Kan Robul Alamin. Jenenge pangeran pangerane wong sak Tapi orang dulu, orang nabi, merasa Tuhan itu miliknya, sehingga merasa harus dijaga. Gua balik malih. Awal istilah mazhab itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari istilah pangeran, istilah pangeran Allah pangeran wong sak donya. Mergo pancen hakikate Allah ini tapi nak kowe ora pati oleh muni ngono. Kowe nak muni kudu ya Rabbi, ya Rabbi pangeran ingsun, iki pangeran ingsun. Ben kowe merasa memiliki iki wekmu dadi kudu mbok joko. Kersane ya mbok joko, agama mbok joko. Ora iso kowe muni donga, ya Rabbal alamin, iki pangeran wa. Kesane kowe ora tanggung jawab, gak merasa miliki. Paham ge? Ngene kok ora ero, bener Paham ya? Mulane donga muni ya Rabbi, he pangeran ingsun, ben kowe merasa namu memiliki. tak bahasa itu salah, kurang salah di iso malah kok pengenalan tok kok piye pengenalan itu akeh ora ngene maksud e. Paham ya? Mulane para nabi nyifati itu, wa tata'tu tak adai. Aku mau Islam aku ya agama yang tak dunia sing bener. Tapi gak kemana mbah-mbahku. Mata budu namun gak dikolu, nak budu ilaha tawa ilaha ada ika. Pengiran ini sopo, nggih pengiran ini kulo, pengiran ini bapak-bapak jenengan. Jadi satu generasi ini sama-sama sepakat memiliki pengiran. Akhirnya merasa harus menjaga. Lha kowe menamuni dengan ya rupi pengiran sun. Nah, itu ngrasa wae ini cukup, kowe di satu saya gue cukup, belum hilang, gak rusak, gak kobong. Tapi kau mau di pengiran di agama Islam mau terlantar Lalu Barno. saya ada dua lima duwe 500.000 kan gue cukup. Ben lagi rusak wong liya. Kowe agama diurus wong liya kowe malah turu ning omah. Kowe ora malah duwe. Ben sono sing urus turu. Iku kau lebih jenenge kat bayina plus. Kau nak ndek bayina niku rasa agama iki wekku. Agama iki wek bapakku. Tujuane merasa nopo? Memiliki usirine para nabi ora tau muni ya rabbal alamin rabbul alamin iku dewe Allah atau hakikate pangeran tapi semua doa mesti ya rabbi rabbana karena merasa apa memiliki disebut atau milata abai. Disebut apa? Nak butuh ilaha wa ilaha abai. Paham gitu, ya? itu penting. Lalu uang sing ngeten iki semua tuh makom liyahli kaman halaka ke ambayin wa wahyahya man ambayin. Kalau gue jeeling kecil, nang ketika ndeng bapak dijak semaan mesti didawi ngoten. Ya ora mesti tapi sering. Gitu. Bambam buyutmu bisa apal Quran kafe seorang no buyut sing apal Quran. Tiap angkatan itu mesti ana sitok sing apa Nah, kue nganti rapal Quran, somben kepaten obor. Dia iku non ini kepaten obor. Akhirnya kalau mulai cilik kepen apa? Saat ini kalau dia anak Hasan, terus kelas kali SD, kelas tiga. Dia nonton itu, kalau kadang-kadang ya tak, meskipun dia dolanan kadang-kadang kalau cerita Akhirnya cita-citanya mungkin ke tamat SD, nopo SMP, kepengen ngapal Quran. Karena merasa Quran ini milik kita. Itu wae mbah mbah warisannya mbah mbah Padahal Quran kan milik umat Islam seluruh dunia. Tapi nak muni Quran wae wong akeh sawangane ora tanggung jawab. Tapi nak muni iki Qurane mbah-mbahmu kudu buat Joko, oh, kita merasa memiliki. Paham Merasa apa? Memiliki. Wanita Rafi Adawian Amfi saya ingin berdua denganmu ya Allah. Karena ada Amfi Suwargo, dia kecewa ternyata mencintai kamu orang Batak. Ya itu pengiran gue iklim kok. Dimulai mengakhiri eh, saking seneng orang kayak gue. Paham ya? Mesti itu orang terima. Lu ngomong kok duduk dan pengiran tenang. Ini kayak gue. Saingi sini nanti Bener moto. Malah gue barno. Lalu yang seneng pengiran itu ngecek ngoniku. Paham ya? Oh, ya Allah, ya kok ono ngurut ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, Lalu disebut kul ini ala bayinatim mirobi kabeh nabi nak ngislano pangeran robi pangeran ing padha hakikate pangeran itu pangeran yang bangsa dunia. Faham ya saya ini mulai nak mulia ya robi ku sing mesra sing rasa ini milikku jadi harus saya saja. Quran gimana peniki kita bikin Quranku. Nah, kau nak delok anak ngono. ikut insya Allah kau ikut ngakoni barang hak. Allah anak murah nakal teman-teman. mau nakal ya cepet tobat mereka dari awal iku mau mbok sebagai yari suni wa yari sumin ali ya aku